من acara selanjutnya. Langsung saja kita masuki dalam acara puncak kita pada hari ini. Tausiah subuh dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan doa yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Ustadz, tempat dan waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad menghormati orang-orang yang dimuliakan Allah kewajiban setiap orang beriman para habaib para ulama pada cerik pandai Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Ketua Anggota DPRD, Bapak dan rem Bapak dan dim Bapak Kapolres, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama. insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini yang paling kaya adalah orang yang salat di Masjid Salman Al-Farisi. Rakaat al-fajri dua rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tidak qabliyah subuh dialah orang yang paling fakir yang meninggalkan dunia dan seisinya Alhamdulillah jangankan qabliyah subuhnya sholat subuhnya pun sudah kita laksanakan Alhamdulillah mungkin ibu-ibu berkecil hati tadi karena ketika sholat laki-laki semua dalam masjid laki-laki semua di sop pertama tapi ternyata Allah maha adil selesai sholat perempuanlah di sop pertama sekarang Makanya jangan pernah berkecil hati, bersusah hati, bermurah durja karena ada semua ada saatnya ada saatnya susah ada saatnya senang ada saatnya di depan sof ada saatnya di belakang sof ada saatnya di belakang imam ada pula saatnya di depan imam kapan itu depan imam sholat jenazah makanya orang-orang yang sombong yang tak pernah mau di belakang imam angkuh dipanggil imam ayah ala apa kata dia kau ada duluan lah nanti sampai masanya imam ini baik hati kau tak mau di belakang aku tak apa-apa tapi sampai masanya nanti kau di depan aku langsung empat takbiratul ihram Allahu Akbar Fatihah Allahu Akbar anak bertanya mak kenapa itu empat dulu satu dia tak mau empat langsung biasa selesai sholat jamaah ditanya apakah jenazah ini baik semua menjawab baik untung saya tak ada di situ kalau saya ada baik tak baik kenapa dulu tak mau sholat berjamaah rupanya begini orang ini langsa apa ceritanya? orang langsa banyak juga datang Begini rupanya orang Aceh Tamiang bergabung dengan Langsa kalau sudah sholat subuh berjamaah. Tadi sempat saya bingung, ini Idul Adha apa Idul Fitri? kalau Idul Adha banyak orang ramai, ada yang dia tunggu, apa itu? Daging kurban. Ini tak ada yang ditunggu. Ada pembagian sarapan ini. Ada absen ini. Karena saya pernah juga datang ceramah berkumpul PNS 3000 orang. Saya pun ceramah, seolah Allah ramai. Selesai sholat rupanya absen. Tapi di Aceh Tami yang tak ada Semuanya karena kerelaan Padahal malam tadi sudah melimpah ruah Bayangan saya menengok malam tadi sudah ramai penuh tanah lapang ini subuh paling tiga sop aja nih. Rupanya subuhnya lebih ramai lagi. Kita tengok nanti yang ketiga kajian duha. Kalau ramai juga, memang Masya Allah, inilah ciri-ciri negeri. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negeri ini akan dibukakan Allah pintu rahmat dan barokah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi protokol mengatakan, Ustadz Somad tausiah dalam rangka maulid Nabi katanya. Ini bulan apa ini? rangka peringatan maulid Nabi setahu saya maulid Nabi itu kan bulan Rabiul Awal rupanya maulid Nabi di Aceh Tamiang unlimited edition jadi kalau ada orang mengatakan kami mengenang Nabi di bulan Rabiul Awal saja. Tidak benar. Setiap hari kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Betul? Saat anak lahir akikah mengenang Nabi. Saat anak walimah mengenang Nabi. Saat malam berinai, malam meminang, malam akad nikah mengenang Nabi. Kenapa begitu? Selalu dibaca syair Al-Barzanji. Masih dibaca syair Barzanji? Masih. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه itu tidak hanya dibaca pada Rabiul Awal pada saat mengayun anak itu dibaca beda dulu sama sekarang dulu dibaca itu dari awal sampai akhir tapi sekarang begitu dibaca dua halaman langsung datang panitia dari dapur maksudnya potong aja lah jangan panjang-panjang siapkan langsung walam kenapa keyboard tunggal sudah siap ولما تم من حمله شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله langsunglah tegak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba ayyanur nur yang dipanggil marhaba ya nurul aini yang keluar cucu dari kamar yang dipanggil marhaban jaddal husaini yang keluar mempelai laki-laki dari kamar Kenapa begitu? Begitulah senangnya orang Aceh Tamiang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lain daerah lain yang dibaca, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain maulidnya, lain tempat, lain syair yang dibaca. Di tempat kita syair Al-Barzanji, tapi di Kalimantan yang mereka baca Abdiya Ulami. Di Palembang pula yang dibaca adalah syair burdah. Macam-macam syairnya. Itu semua dibuat oleh para ulama. Ada seorang laki-laki namanya Imam Al-Busiri. Makamnya di Alexandria. Ini Kairo, ini Mesir, ini Kairo, ini tepi laut Mediterania. Satu kota didirikan oleh laki-laki bernama Alexander the Great. Alexander mendirikan sebuah bernama Alexandria Seandainya saya membuat kota, kota itu bernama Somalia. Kalau tak percaya, tanyalah sama alumni-alumni Al-Azhar nih. Ada Ustadz namanya Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar. Ada namanya Ustadz Dr. Awaluzikri. Kalau saya di Azhar cuma S1 saja, habis S1 lari, cabut. LC lagi cemas sedangkan beliau doktor S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar kemarin lagi ada Ustadz Amri namanya doktor lagi memang orang Aceh maka saya kalau udah diundang ke Aceh grogi saya disuruh ceramah di depan senior-senior makanya saya belakangnya aja mereka tak nampak wajahnya tak nampak muka ini juga mohon maaf bapak-bapak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang laki-laki namanya Al-Busiri dia ini lumpuh, sudah tua, tak bisa buat apa-apa, duduk aja di kursi. Diambilnya pena, diambilnya tinta, diambilnya kertas, ditulisnya lah syair puji-pujian memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun tertidur. Dalam tidurnya itu datang Nabi memberikan sorban. Sorban yang diletak di tengkuk, bahasa Arabnya burdah Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau diletakkan di atas kepala namanya hutrah. Kalau diletakkan di atas tengkuk namanya burdah. Lalu kemudian saat itu datang Nabi meletakkan burdah di tengkuknya. Dan ketika dia terbangun, tiba-tiba sehat walafiat dia barokat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah syair burdah yang dibaca pada maulid tapi di tempat kita jarang di tempat lain dibaca sallallahu ala Muhammad marhaba marhaba diambil dari kata rahaba rahaba marhaba hati kami lapang dan datang hati kami lapang menerima kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam inti daripada syair burdah syair-syair itu dua saja pertama pujian-pujian kepada Nabi yang kedua adalah sejarah Nabi Muhammad maka kalau dibacakan syair Al-Barzanji, syair Al-Burda, syair Ad-Diba, syair Ad-Diyaul syair itu semua adalah memanjatkan pujian kepada Allah, memanjatkan pujian kepada Rasulullah dan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau nanti ada orang bertanya, apa kalian buat maulid? Maulid itu dibaca kapan saja karena mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita kenang dia berapa kali? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Allahumma barik ala Muhammad Tuan Muhammad masuk masjid tahiyatul masjid sekali qabliyah subuh sekali solat subuh sekali tiga kali Berapa kali namanya sekali sebut empat kali baru solat subuh saja sudah dua belas kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad qabliyah subuh empat kali solat subuh empat kali tahiyatul masjid empat kali, dua belas kali. Banyak orang menyebut Muhammad, tapi yang diingatnya Rapi Ahmad. Kenapa? Karena dia tak kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kalau anaknya bertanya, mak, mak, mak, mak, siapa itu Muhammad? Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Saya tanya, tanya lagi. Dikunci langsung. Maka belilah buku sejarah Sejarah Nabi Qasasul Ambiya Nabi-Nabi Ada buku bagus judulnya Ar-Rahik Al-Mahtum Ar-Ra'iq Al-Maktum bestseller buku terbaik tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dicetak oleh pustaka Al-Kausar saya beli 40 ribu kalau harga naik saya tak tanggung jawab sudah beli saya sudah beli Pak Ustadz Alhamdulillah mana bukunya ini masih sampul plastik belum dibuka lagi bukalah saya pulang dari Mesir singgah di Jakarta numpang tidur di rumah kawan saya tengok ada novel di atas lemari saya tanya berapa lama kau baca novel ini 200 halaman baca maghrib sampai subuh khatam tak tidur malam apa judulnya ayat-ayat cinta siapa penulisnya kakak kelas kami Habibur Rahman El Sirazi ternyata kalau sudah cinta sampai tak tidur sampai subuh begitulah kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini kenapa melimpah ruah datang? Bukanlah karena cinta kepada Abu Soman, tapi karena cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. cinta kepada Nabi tapi cinta juga kepada keturunannya siapa itu orang yang kita panggil Al Habib satu orang Habib diambil dari kata hub cinta Habib orang yang kami cinta cucu cicit keturunannya Habaib dan mereka ikut datang sampai ke samudra Pasai kerajaan Aceh datang dari Jazirah Arab datang dari India sampai kemari maka negeri ini negerinya para abu negerinya para ulama negerinya para wali Allah negerinya para habaib beruntung bertuah bapak ibu dilahirkan di sini andai dulu boleh request Abdul Somad kau mau lahir di mana tentu saya mau minta lahir di Nangro Aceh dan Salam tapi karena tak bisa dipesan aku boleh buat ada kehidupan yang tak bisa kita pesan kau mau jadi orang apa kau mau lahir di mana kau mau bersuku apa itu tak bisa dipesan apakah dulu datang malaikat bawa kertas multiple choice kau mau jadi apa A. Ah, Arab B. Batak C. Cina tak ada itu semuanya kehendak Allah tapi untuk datang salat subuh atau tak datang itu pilihan kepada kita kau mau datang salat subuh atau tak datang kau mau dengar pengajian atau tak dengar maka yang subuh ini datang kemari ini sudah berjihad melawan kantuknya Allahu akbar Allah. ngantuk nilai yang paling berat. Kenapa gitu? Saya mengantuk tadi. Makanya kalau ada kawan ngantuk sebelah, cara ngusir setannya teriak Allah Akbar. Allah Akbar. <laughs> Allah Akbar. Karena ketika Allah Akbar diteriakkan, lahirlah setan itu tunggang langgang lintang tukang. Hadisnya sahih sahih Bukhari. Ketika azan dikumandangkan, setan lari wa alaiha sampai terkentut-kentut. Maaf. Rupanya setan itu terkentut juga. Kentut bahasa Arabnya dua. Kalau berbunyi doratun, tak berbunyi fusaun. Tapi berbau tak berbau tak ada, karena semuanya berbau. hebatnya bahasa Arab. Berbunyi doratun, tak berbunyi fusaun. Makanya cari muazin yang suaranya paling nyaring. Wow, akbar, Allahu akbar. Nah, ini kadang sholat kita di masjid tepi jalan. Ah. Mendengar azannya khawatir kita sakratul maut. Allah kata setan ini serius apa tidak nih itu kan serius aku cabut gitu ya. bukan ya, serius tak usah lah kata dia tapi subuh ini luar biasa Imam ayat bacaannya Masya Allah Azannya luar biasa Jamaahnya luar biasa Penceramahnya biasa di luar tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad? Tiga. Pertama, apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak disebut. Orang kalau sudah cinta banyak disebut. Maka hati-hati bapak-bapak kalau cinta pada yang lalu masih dibawa sampai sekarang Atau sebut waktu tidur malam. Oh sayang. Hmm, diambil bini teh panas ini emang ya. Jangan lagi diingat-ingat dia, buanglah mantan pada tempatnya buka HP cari nama dia delete ambil FB cari nama dia unfriend jangan lagi diingat ini tak ada angin tak ada hujan astagfirullah kenapa bang ingat mantan maka yang diingat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat Allahu Akbar At-Tahiyatul Barakatuh Salawatu Taibatullah Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum ala ibadillahi salihin Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Sebelum salawat tiba-tiba HP bergetar lupa Assalamualaikum warahmatullah batal salat. kenapa salat batal karena lupa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khutbah Jumat naik khotib berapi-api Alhamdulillah Ya ayuhalladzina amanu taqullah Usikum wa nafsi bitaqwallah Allah maghfiril muslimin wal muslimat Lupa mengucapkan selawat Jamaah tak ada yang ingat Karena semuanya Datang ibu-ibu masuk dari pintu. Pak Khotib, kau ulang balik khutbah. Kau lupa membaca salawat. Oh iya kata Khotib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa ibu yang ingat? Ibu itu dari tadi menunggu salat selesai. Karena dia mau salat zuhur. Dengar, lama betul Khatib ini. Salah pula kata dia. Maju dia. itulah hebatnya solawat luar biasa doa doa kalau tidak ada solawat tergantung tak sampai kepada Allah karena muslim menyebut nama dia Muhammad maka dibacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad tadi doa kunut tak ada tak usah اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت mana selawatnya selawatnya di ujung wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam itu dibaca jahar wa sallallahu bagi yang tak baca jahar sir tak apa-apa gerak-gerakkan aja mulut Mengapa anak-anak kecil datang subuh? Itu anak kecil datang. Itu anak kecil datang. Kenapa anak kecil bisa datang subuh di Masjid Salman Al Farisi? Karena dulu waktu mengandung anak, ibunya sambil bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Garam penting juga. Ya. Begitulah anak-anak sekarang banyak yang tak lagi mau datang ke masjid diajak ke masjid tak mau datang pun ke masjid lompat sana lompat sini lari sana lari sini emaknya datang bertanya ke saya Ustaz Somad mengapalah anak saya ini tak mau dibawa ke masjid kalau dibawa pengajian saya malu lari-lari jangan tersinggung ya bu iya mungkin dulu ibu waktu dia hamil tak bersalawat memang betul Pak Ustaz dulu waktu hamil apa selalu dibaca yang racun sama kucing kalau nah, kan betul maka beruntunglah ibu yang bapaknya bersalawat beruntung wapa yang ibunya berselawat orang Arab pergilah ke Makkah ke Madinah kalau nampak orang Arab sedang berkelahi eh dia Arab Allah ikhrub petak tarik langsung jenggotnya Allah sholli ala langsung marahnya ini tarik aja jenggotnya langsung Allah sholli di sana tempat kita jangan tak percaya tariklah lah. Allah Muhammad oh, langsung keluar tumbuk lada baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Habib satu hari berapa kali berselawat? Lima kata anak Ustaz Lima sikit betul Rupanya tak salawatnya satu hari Lima ribu kali Siapa dia? Habib Munzir Al-Musawwa yang majelisnya teramai di Indonesia. Kalau sudah dia majelis solawat, ratusan ribu orang datang. Orang heran, apa magnet ini? Magnetnya apa yang membuat orang datang? Padahal majelisnya biasa aja. Rupanya di dalam diri itu satu hari lima ribu salawat. Makanya berselawat pakai tangan selawat tak bisa lima ribu. Paling banyak selawat pakai tangan tiga tiga. tiga tiga puluh Satu dua empat empat lima lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh belas belas belas 33. 1 2 delapan 4 sembilan 6 dua 8 9 10 dua dua tiga dua empat dua lima dua enam dua tujuh dua 23 dua sembilan tiga puluh tiga satu tiga dua tiga tiga. Paling banyak bisa berselawat dengan tangan tiga puluh tiga. 66 99 lewat 100 error makanya belilah tasbih tapi sekarang banyak orang beli tasbih yang memakai tasbih itu Toyota Avanza Daihatsu Xenia tergantung di kaca spion balik dari sini cabutlah tasbih itu kasih tahu mobil kau udah lama betul bertasbih gantian kita ya alhamdulillah eh, baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tapi pelan-pelan ini kadang saya tengok orang pegang tasbih ini kencang sekali petik lima Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nanti balik dari sini belanja ke pasar nah, datanglah kawan mulai ngajak ngerumpi eh tahu anak saya itu hamil tiga bulan tak ada lagi ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sedang bawa motor Allah banyak-banyak bertasbih. Sedang nyetir mobil, tak ada kawan dan banyak bertasbih. Allah masya ala sayyidina Muhammad al Muhammad. Allah shalli ala sayyidina Muhammad al Muhammad. Saya bangga melihat ada orang pakai sepeda motor, pakai helm, Tengok mulutnya komat kami. Astagfirullah, Masya Allah. Rupanya dia bertasbih. Astagfirullah, aku tak bertasbih. Aku tak berselawat. Dia berselawat. Oh, saya tanya, itu dia berselawat? Enggak Pak Ustaz. Tengok handphone di sampingnya. Dia. Oh, sedang ngobrol rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Subuh ini yang mau saya sampaikan tiga Pertama, apa tanda cinta kepada Nabi Banyak-banyak bersoh, Bersolawat, apalah bersomat bersolawat banyak-banyak bersolawat man sholla alaiya salatan siapa yang bersolawat kepadaku satu kali satu pak oh iya satu kali sallallahu alaihi biha asyra dibalas Allah 10 tingkatan kebaikan wa hutat anhu asyara sayiat ditutupi 10 kesalahan wa rufi'an lahu asyara darajat dinaikkan 10 derajat tingkatan Ustaz Samad mana hebat istighfar sama selawat lebih hebat istighfar kalau kau istighfar hanya dapat ampun dosa tapi kalau kau berselawat 10 dosa diampuni 10 kebaikan turun dan 10 derajat dinaikkan siapa yang berselawat derajatnya naik mana buktinya nih saya baru berselawat berapa kali udah naik derajat kan Karpet merah bro. Jarang-jarang. Saya biasa paling ceramah di atas kursi. Ini langsung pakai karpet merah. Ini orang level-level VVIP aja nih. Very very important person. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama cinta kepada Nabi banyak berselawat kalau sudah cinta ada seorang laki-laki jatuh cinta nama perempuan yang dia cinta itu namanya Laila nama laki-laki itu namanya Qais karena gila dia maka disebut dengan Laila Maj Laila Majnun tergila-gila pada Laila sampai akhirnya bapaknya membawa dia ke tepi Ka'bah didoakan di dinding Ka'bah itu salah seorang yang sembuh karena doa di samping Ka'bah namanya Qais kejadiannya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sampai akhirnya suatu hari orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, Adunya turidu am layla turidu amid dunia wa mafi tawayaha. Kalau kau disuruh memilih, mana yang kau pilih? Pilih dunia beserta isinya atau layla Kau pilih mana? Apa kata Qais menjawab? Lagu baru li'aliha ahabu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selop layla lebih kucinta daripada dunia dan seisi. Masya Allah. Debu menempel di selop layla walaupun sewaktu sudah masuk parit tiga kali lebih ku cinta daripada dunia dan seisinya memang al-hubbu yu'mi wa yusim cinta membuat orang tuli, buta dan bisu kadang kita heran kau cinta betul sama dia iya apanya yang kau tengok aku pun tak tahu kalau masih beralasan bukan cinta namanya sampai tergila-gila apa kata ulama bersyair dengan syair Qais kalau cinta kepada makhluk begitu hebatnya apalagi cinta kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan heran kalau ada menengok bapak-bapak berjubah tiap hari karena dia cinta kepada nabi maka dia pakai jubah terus kenapa ustaz tak pakai jubah saya khawatir Kalau tak pakai jubah, ini jamaah datang payah saya lari bekerja. Tapi kalau pakai sarung ini mudah. Pakai sarung lebih payah kok Ustaz. Celana panjang ada di dalam. Jangan heran kalau menengok ada orang berjenggot panjang. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi. Karena Nabi berjenggot. Ustaz belum tumbuh. Nih. Jangan heran kalau menengok ada orang bersorban. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ustaz, saya sudah dipasangkan sorban oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Pakai sorban. Di Makkah dipasangkannya sorban. Kami pun memfoto. Begitu dipasang sorban, hidung hilang. cinta. Kalau sudah cinta, tengoklah anak-anak yang cinta kepada anak Fangki. Nah ini yang kedua. Apa cinta kepada Nabi? Apa tanda cinta kepada Nabi? Banyak selawat. Yang kedua, apa tanda cinta kepada Nabi? Mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju putih sunnah, pakai sorban sunnah, berjenggot sunnah, minum tangan kanan sunnah, minum duduk sunnah, makan korma tujuh butir pagi sunnah. Nah, ini sunnah semua. Tapi kadang orang ini sunnah semua tak ada dia buat. Sholat duha tak pernah, sholat tahajud tak pernah, sholat tahajud tak pernah. Giliran berbini dua, baru sunnah. Banyak ibu-ibu tak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah salat subuh berjamaah ini sunnah, salat qabliyah sunnah. Hanya saja sunnah ini ada yang wajib. Namanya sunnah, tapi ada yang wajib. Salat subuh berjamaah wajib, tapi ada yang sunnah dikerjakan berpahala tak dibuat tak apa-apa tapi ada yang tak boleh diikut apa itu Nabi meninggal makamnya langsung di kamar tempat tidurnya eh, itu tak boleh kita laksanakan jangan aku mau ikut Nabi nanti kalau aku mati kuburkan makamku di bawah tempat tidurku oh, tak bisa karena nanti kalau rumah itu mau dijual siapa yang mau beli dijual rumah 20 juta saja tapi ada makam di kamar jadi tidak semua perbuatan Nabi itu diikut ada perbuatan yang layak diikut ada yang tidak diikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah suri tauladan yang baik bagaimana dia salat bagaimana dia berzikir bagaimana dia beristighfar Aku minta ampun kepada Allah sehari semalam Miatamara marah. Seratus kali aku beristighfar. Padahal dosanya sudah diampunkan Allah. Seratus kali dia beristighfar. Kita berapa kali? Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, Tiga kali berhenti, langsung ambil HP. Ah, langsung. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana pula bisa istighfar sambil HP? Sebelah kanan megang tasbih, sebelah kiri megang remote. Mana abad kejayaan tadi? Mana Mahabrata tadi? Tak bisa begitu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Meleleh air mata Apa yang ibu sedihkan? Suamiku mati Pak Ustaz Sedihkan dia meninggal? Enggak, harta warisannya sedikit betul Ainani ada dua biji mata la yamassuhu nar. Ada dua biji mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut neraka, takut azab mungkar nakir, takut azab kubur, meleleh air mata. Tapi kadang orang ini diajak etikap tak menangis, diajak baca Quran tak menangis, diajak pengajian tak menangis, diajak muhasabah tak menangis. Giliran nonton Mahabharata kabit cika kucuk-kucuk tahin Dua, mata yang bergadang di tengah malam Nabi salat Allahu Akbar Nabi salat malam hatta tatafattar qadamahu sampai bengkak kedua kakinya datang Aisyah bertanya ya Rasulullah lima faal hadza kenapa kau lakukan ini kenapa salatmu sampai bengkak kaki kenapa kakinya bengkak karena tegaknya lama kenapa tegaknya lama karena ayatnya panjang kenapa ayatnya panjang kita pun tak tahu apa yang dia baca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar siapa yang mau mencoba nanti malam sholatlah 2 juz 4 lembar tengok insya Allah turun darah ke kaki bengkak kata ustadz pernah bengkak kaki? pernah kapan? waktu naik pesawat umroh saya nggak hafal surat Al-Baqarah Pak ustadz buka HP Quran digital boleh sholat nengok Quran? boleh mana dalilnya? zakwan? zakwan sholat nengok mushaf? boleh tapi HP-nya nonaktif ya ya kan nanti masuk telepon ya sebentar batal sholat nah coba surat al-baqarah kalau mau coba begitu Nabi SAW kenapa kau sholat begitu lama ya Rasulullah padahal dosamu sudah diampunkan Allah apa kata Rasulullah afala aku dan syakura aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur syukur. Ternyata menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup. Subhanallah walhamdulillah. Menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup. Alhamdulillah wa syukurillah menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menjadi hamba Allah yang bersyukur adalah dengan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuku pendek Nabi itu tidak ada kukunya panjang saya kalau sudah menengok perempuan kuku panjang pakai kutek pula tuh di atas black kutek di bawah black daki macam mana kuku panjang cebok tangan kiri patutlah bakwannya enak Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad enak aja minum tangan kiri minum tangan kiri nampaknya simpel sederhana ida akala ahadukum faliakul biyamini kalau kamu makan makan pakai tangan kanan kalau minum minum tangan kiri kenapa Karena setan syaitana ya'kulu bishimali karena setan minum pakai tangan kiri dan makan pakai tangan kiri jadi yang makan minum pakai tangan kiri itu saya setan makanya kalau nampak orang minum tangan kiri abacakan air kursi Allah Allah kok kan, setan kok saya pun dikritik orang Ustaz ini penceramah minum kok pakai tangan kiri mana gambarnya nih dikirimnya gambar rupanya HP pakai HP mirror HP mirror itu kalau kita tangan kanan nampak tangan kiri itulah fitnahnya HP nah, jadi jangan percaya betul sama HP kecuali HP yang sumbuhnya ini HP baik-baik semua Samsung, Panasonic, Apple yang dikunyah sebelah itu itu baik-baik semua karena dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala ikutlah sunnah Nabi Muhammad perempuan berjilbab panjang itu ajaran Nabi sunnah Nabi disuruh ibu polwan pakai jilbab bangga kita bayangkan itu ini sudahlah tak polwan tak perlu jilbab iya bangga kita ibu tentara pakai jilbab istri polisi pakai jilbab ini baru istri Hansip kita pakai jilbab mohon maaf Hansip jangan disinggung sebab itu pakailah jilbab panjang. Jilbab panjang itu gimana modelnya Pak Ustaz? Kalau kalian tak tahu bagaimana model jilbab panjang, ah, datanglah kalian ke Aceh Tamiang. Nampak? Tengok panjang-panjang juga. Dah paginya aja Allah karena jilbab ini macam-macam sekarang modelnya. Ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang aja tutup, muka terbuka sedikit. Ya. Udahlah terbuka, panjang rambut di muka dikeluarkan. tak eh, kuning pula ujung. Anak bertanya, mak, mak, mak, mak, mak, itu kenapa kuning eh, rambut pantai itu ujungnya? Kena kencing kuda. Ada pula jilbab ini namanya jilbab sakratul maut. Kain panjang 2 meter, ah, dililitkan di leher. dia yang makan, awak yang khawatir. Itu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Eh, saya harus buka pula. Nanti saya. Bapak dapat ujungnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyak berselawat. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Yang keempat, apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Jaga warisannya. Seorang nenek memegang selendang, memegang sapu tangan, sapu tangan yang sudah lapuk. Cucunya datang bertanya, "Nek, nek, nek, kenapa sapu tangan itu nenek pegang? Kan banyak sapu tangan yang baru." Bukan sapu tangannya, cuy, tapi ini pemberian datukmu 70 tahun yang lalu. Ada cerita kisah di balik sapu tangan itu. Sorban Ustaz itu ada cerita apa-apa. Jadi ada cerita di balik itu semua. Ustadz Somad biasa cincinnya kecil-kecil, ini kenapa besar betul? Ada cerita di balik ini. Ini solar Aceh. Dari mana? Aceh Tamiang. Makanya sejak itu dia pun takbirnya semangat. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Kamu itu. pasti ada cerita di balik benda. Maka siapa yang sayang, ini kan bangunan biasa. Ini bangunan biasa, ini bangunan luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan ini. Siapa yang meninggalkan ini, maka satu kampung dikuasai oleh setan. Tapi saya tidak perlu ceramah menceramahi orang Aceh Tamiang tentang sholat berjamaah sama dengan menggarami air laut mengajar itik berenang. Tadi mau saya buat judul ceramahnya Sholat berjamaah tak perlu mubazir Karena di Aceh kami yang orang sholat berjamaah Melimpah ruah sampai keluar sof Masuk tadi kami sof sudah diatur di luar Masya Allah Datang sholat berjamaah luar biasa Yang sehat yang sakit pun tak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada pos kesehatan dibuat oleh bapak-bapak atau polisi Siapa yang pingsan, berkunang-kunang, ah, masuk dalam. Disuntik langsung. Apa maknanya? Sholat berjamaah di Aceh Tamiang ramai luar biasa. Kalau mau tahu kapan Palestina bebas dari jajahan Israel, tengoklah sholat berjamaah melimpah ruah. Nanti ambil drone, mana drone tadi naikkan ke atas. Maksud gambar tunjukkan begini orang Aceh Tamiang rupanya kalau sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Allah. Nanti kalau kawan-kawan yang di Jakarta nanya, di mana nih? Di Masjid Salman Al Farisi. Di mana? Jalan Kelangsa dari Aceh Tamiang. Oh, ramai di masjid ya. Iya. Dalam masjid kosong keluar semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Kadang kita kalau masuk ke dalam masjid Saya pernah musafir perjalanan panjang naik mobil Berhenti ke dalam Saya tengok bapak tu yang azan Bapak tu ikomat Bapak tu jadi imam Kalau tak ada kami singgah Dia sendirilah tapi kadang imamnya hatinya baik walaupun dia sendiri tetap juga dia imaman Usalli fardu subuhi ini adaan imaman Dia jelas-jelas makmum tak ada pak makmum bapak tak siapa. nanti nyusul belakang Allahu Akbar Alil maghdubi alaihi waladhalin dia sendiri amin tak ada makmum di belakang bangkit dia dari rukuk eh tidak sami Allahu liman hamidah Allahumma hadina fi man hadait tak ada juga ngambil sampai akhirnya salam assalamualaikum warahmatullah memang tak ada jin-jin Islam aja yang jadi makmum laki-laki sholat berjamaah ke masjid kalau ada laki-laki tak ke masjid sholat di rumah laki-laki solehah datang sholat berjamaah ke masjid bangga kita subuh ini dan dim ke masjid dan rem ke masjid kapolres ke masjid ibu polwan ke masjid ini orang-orang berseragam datang ke masjid yang hebat datang ke masjid Bapak Bupati ke masjid, Wakil Bupati ke masjid, DPR ke masjid padahal selama ini banyak orang ngejek saya dengar ada ustadz ceramah bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat-pejabat polisi, tentara nanti di akhirat masuk ke dalam surga akhirnya jamaah heran, kok mereka masuk surga? apa kata malaikat? studi banding aja tapi kenyataannya tidak kalau kalian mau menyaksikan orang munafik dengan tak orang munafik tengoklah dia sholat subuh berjamaah kalau dia sudah sholat subuh berjamaah hilang kemunafikan dari dirinya kenapa? karena sholat subuh berjamaah itu adalah tempatnya melawan kantuk jihad yang paling berat maka saya bangga menengok anak-anak muda pagi ini kadang kita dulu dulu dulu dulu sholat subuh berjamaah tuh yang sholat orang-orang yang dintai mereka mau banyak pula batu daripada ayat ini Bismillahirrahmanirrahim tapi sekarang semangat sholat subuh berjamaah ramai anak-anak anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sholat subuh berjamaah dapat pula tegak berdiri mendengar ustadz berceramah Masya Allah luar biasa mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa 20 tahun yang akan datang Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada anak lompat-lompat, di masjid masih ada anak teriak-teriak, berbahagialah. Karena masjid itu tetap ada salat berjamaah 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau masjid itu sudah sunyi, sepi, alamat kapal akan tenggelam. Masjid Salman Al Farisi masih tetap akan tegak berdiri, masih tetap akan agak sholat-sholat berjamaah dan mereka nanti akan menjadi ketua masjid tahun 2038 mereka akan menelpon saya ke Riau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz dulu pernah datang ke masjid kami tahun 2018 ya, 20 tahun yang lalu Ustaz ya. Kami mau undang Ustaz acara Maulid bisa datang ke Aceh Tamiang, insya Allah. Tapi kami mau meyakinkan apa betul nih Ustaz Somad? Iya, masih hidup lagi Ustaz, masih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang luar biasa adalah ketika sholat subuh berjamaah. Nabi selesai sholat Kadang-kadang Nabi mereng ke kanan. Itulah mengapa imam kadang habis sholat miring ke kanan. Anak bertanya, mak, mak, mak, mak, kenapa imam itu miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Nabi miring ke kanan karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada kalanya Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Sekarang ada imam habis sholat menghadap ke jamaah, tapi dia menunduk. Kenapa? Dia grogi, makmum melotot. Nabi kalau jadi imam dia menghadap ke jamaah, dia bertanya satu-satu, "Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan?" Kenapa tak salat subuh berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya ketua masjid, dekat rumah saya masjid, saya jadi imam. Tak pernah saya selesai sholat, saya tanya, mana Pak An, mana Pak An, mana Pak An. Kenapa tak usah tanya? Saya tak ada jabatan. Kalau saya tanya, jamaah jawab, dia tak ada, emang usah mau apa? tapi kalau bupati jadi imam Pak Dandim jadi imam Pak Danrem jadi imam Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota jadi imam selesai sholat mereka bisa nanya mana wali, mana kepala kantor, mana kepala badan, mana kepala dinas, mana kepala, mana tak kepala. Nah, dia ada kekuasaan inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka hidupkan masjid ramaikan rumah Allah gentarkan musuh kita tidak pernah menakut-nakuti orang tapi kalau begini ramainya orang yang mau macam-macam hati-hati juga dia orang yang mau buat macam-macam dia tengok jangan macam-macam sama orang Islam makanya waktu hari raya kurban itu istri dibawa anak dibawa Nabi membawa Aisyah Ali ah, membawa Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibawa untuk apa? Syiar ramai. Apa kata mereka yang mau macam-macam dengan kita? Jangan macam-macam dengan orang Islam. Tengok tuh, memang sholat subuhnya tak banyak, tapi kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syiar ramai salat subuh berjamaah. Saya bangga ketika saya salat subuh berjamaah di salah satu masjid, datang anak-anak muda pakai jaket ngajak saya foto. Ustaz Somad, kami mau foto bareng sama-sama. Iya. Apa namanya? jaket komunitas pejuang subuh mantap pejuang subuh pas zuhur tak datang apa anak-anak ini kan tagline pejuang subuh zuhur kenapa tak datang kami di kampus Pak Ustaz oh saya sangka subuh aja rupanya mereka pakai kelah jaket ke saya pakai jaket nih Pak Ustaz pakai foto terus saya foto <laughs> Ustaz kenapa ah, jaketnya dibuka ya Ustaz ini untuk foto aja ya di Jogja gitu juga ini masa kebangkitan anak muda sekarang di Jogja gitu juga habis acara sholat subuh datang beberapa orang anak muda pakai jaket kosong saya pun pakai tulisan di belakang born to ride ride to jannah lahir untuk mengendara mengendara menuju surga motornya mana sih kita jaket aja dulu kosong pakailah saya pakai Pas mau masuk pesawat, sampai ke airport, mau pesawat, semua orang senyum. Kenapa? Pakai jaket motor, motor tak ada. Saya buka balik masuk ke koper. Sampai di bukan baru, rupanya gayung bersambut. Datang anak-anak muda. Ustaz Somad, kami anak geng motor mengundang Ustaz pengajian. Kapan? Pagi bisa? Pagi saya ngajar. Sore Pak Ustaz, sore pengajian ibu-ibu wirid yasin. Malam Pak Ustaz, malam pengajian di Masjid Raya. Kapan bisa ya Pak? Jam 3 malam. Oke Pak Ustaz. Rupanya anak-anak muda dipantang ditantang jam tiga Kok siap kalian tiga? Kami biasa nongkrong-nongkrong jam tiga malam. Pengajian Pak Ustaz. Wah, mereka tanya pula saya, Ustaz, nanti kami jemput, tapi Ustaz jangan pakai mobil. Ustaz bisa bawa motor. Mau ditesnya saya. Hmm, kalian siapkan aja. Ya? Siap saya bawa lah. Tapi jangan lupa tetap pakai helm, yakinkan klik baru jalan. Jangan mentah-mentah. Jangan mentang-mentang Ustadz dalam pengajian tak pakai helm. Oh, tetap SIM tetap saya bawa. Mana tahu tangkap polisi tidak. Jangan mentang-mentang Ustadz tak mau pakai. Begitu ditangkap, prit buka langsung. Allah jumlah tamu ta'budu Kata Pak polisi emang aku setan. Kalian baca ayat kursi, aku apa yasin gitu. apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kebahagiaan. Kenapa? Anak-anak muda, kalian yang gadis-gadis, yang gadis-gadis, yang cantik-cantik, kalau mau mencari suami yang soleh, ah yang sedang subuh ini. Nah, carilah nanti. Betapa indahnya ketika anak bertanya nanti, nanti 10 tahun akan datang. Mama, mama, mama, di mana jumpa papa dulu? Soko panggil papa, awak makan sambal belacan panggil papa. Panggil ayah aja lah. Umi, Umi, Umi, di jumpa ayah dulu? Jumpa ayah kau di Masjid Salman Al Farisi. Acara apa tuh? Pengajian subuh. Siapa penceramahnya? Ada ustaz penceramah dari Riau, Ustaz Somad namanya. Mana ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing Waktu itu kami pengajian ramai. Pas mau pulang hilang sebab emak. Pas lagi cari-cari, cari-cari, belaga kepala kami sama kepala ayah. Iya, pas tengok, hmm, hmm, hmm, ah, ah, ah. betapa indahnya cerita itu anak pun tersenyum sekarang banyak ibu tak bisa menjawab pertanyaan anak mama mama mama di mana jumpa ayah dulu saya tanya tanya tak enak ceritanya ayah ayah ayah di mana cerita mak dulu salah sambung ayah ayah ayah di mana cerita sama mak dulu tangkap ansip kan. Mak, mak, mak, gimana cerita jumpa ayah dulu? Itulah, mak kau aku bawa naik Honda, naik motor, mau naik sana, naik sini, naik sana, gembung, masuk angin, selesai. Tak eh, enak ceritanya tapi cerita sholat subuh berjamaah nih Masya Allah mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah Insya Allah nanti kalau ada yang bertanya siapa yang ngasih kuliah subuh tadi Ustaz Somad apa judul ceramahnya tanda cinta kepada Nabi ada tiga apa yang tiga itu aku pun tak ingat apa-apa jangan yang tak menulis Jangan sedih kenapa ada rekamannya insya Allah Berapa kamera?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 sallallahu alaihi wasallam Allahumma syafi'na bi barakati Muhammad berikan syafaat kepada kami dengan barakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatil ula satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam jannatul firdaus ya Allah Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Quran ya Allah Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsyah wal riba wal zina wal munkar jauhkan bumi Aceh dan Guru Darussalam daripada malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan munkar Allahumma wafiq ulata murina. berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah Allah wafiq lima tuhibuhu wa taradah berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah Rabbana afil lana dhunubana ampunkan dosa kami wali walidaina kedua orang tua kami wali masyaikhina Tuhan Tuhan guru kami wali azwajina pasangan hidup kami wali zurriyatina anak cucu keturunan kami wali man Aksana ilaina orang yang sudah berbuat baik pada kami orang yang hadir pada majlis ini keluar dari pengajian ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah wala maridan illa syafaitah yang sakit angkat penyakitnya ya Allah wala raghiban illa anjabatah yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solehah ya Allah wala aziban illa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 Eh channel Love Aceh. Oh ya. Yeah. kopi. Hah? Ya kan? Kira tadi mau sukses sampai nih. Oh iya, sukses. Kuliah enggak mau dia tadi. Di sendiri. apa? Uh, eh, ini live ini, live, ya? live YouTube. Oh, tengok tengoknya nanti. Live Aceh. Rub, rub. Bacut, bacut. Thank you. Ya. Live. Live Live pak YouTube. Live Aceh. Oh, kita kan lewat YouTube. Ya tungku-tungku dari pantai